Amal tergantung niat. Telah banyak pembahasan-pembahasan niat yang kita ulas melalui penjelasan Asyur Sa'di rahimahullah Masuk pada keterangan beliau tentang hadis. Kali ini kita hanya membaca kalamnya Syekh Sa'di dan sedikit menerangkan apa yang beliau sampaikan barakallahu fikum. Nanti ketika masuk pada masail beberapa masalah-masalah niat akan lebih dirinci insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Allamah Sa'di rahimahullahu taala fi kitabih Bahjati Qulubil Abrar fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat Ai maknanya adalah innaha la tahsulu wa la takunu illa binniyah. Hadis innamal amalu binniyat, amal dengan niat maknanya innaha la tahsul. Sesungguhnya amal itu tidak akan tercapai. Wala takunu, tidak akan terjadi, nggak akan terwujud illa binniyah melainkan dengan niat wa anna madaraha 'ala niyyah sumber amal itu pada niat ini yang harus saya sebutkan tidak mungkin orang beramal tanpa niat itu nggak mungkin bayang ya tidak mungkin terbayang secara syariat, secara akal sehat, orang mengerjakan sesuatu tanpa niat. Nggak terbayang, kecuali yang blank. Kecuali yang akalnya sudah hilang. Yang akil, yang berakal, yang mukallaf, mengerjakan apapun itu, pasti ada niat yang menyertai dia. Dibaham ya? Lanjut, summa qal, qaumul bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya untuk tiap-tiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Maknanya adalah ai, maksudnya innaha takunu bihasabi niyatil abdi sihatiha au fasadiha kamaliha au nuqsaniha. Amal itu tergantung niat hamba Niat seseorang tadi yang melakukannya Sah rusaknya amal Tergantung niat Sempurna kurangnya amal tergantung niat Baik, dia mengerjakan sesuatu dengan niatun sahihah Niat yang benar, niat yang baik maka mendapatkan amal yang baik, pahala yang baik. Dia mengamalkan sesuatu dengan niatun fasida, niat yang jelek, niat yang buruk, niat yang rusak dapat kerusakan, keburukan sesuai dengan yang diniatkan. Sihatun wa Sebuah amal, sebuah amal ibadah, sebuah amal saleh Dikatakan amal yang sah ketika niatnya benar. Sebuah amal yang saleh dikatakan tidak sah, fasidah ketika niatnya tidak benar. Ini semuanya dengan niat. Jaga maluha wa nusanuha. Amal sempurna dikatakan kamil. Amalnya sempurna dengan niatnya. Ada yang kurang tergantung niat. Ini pengertian wa ma likulli manawa tentang keabsahan, tentang kesempurnaan, sah tidaknya, sah rusaknya, sempurna atau kekurangannya, semua tergantung dengan yang namanya nyata. Sekarang beliau memperinci. Qala faman nawa fi'lal khairi wa qasada bihi al maqasidal 'ulya Wahia ma yuqarbu ilallah falahu minas thawabi wal jazai al jazaul kamil awfa. Maka barang siapa yang meniatkan berniat mengerjakan kebaikan dan memiliki maksud maksud tujuan tujuan tinggi dengan amal tadi tujuan tinggi atau niatan baik ialah niatan ma yuqarribu Allah segala, segala sesuatu yang mendekatkan dia kepada Allah Jalla wa'ala dia niatkan supaya meraih pahala dia niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah dia meniatkan untuk al-jannah dan dia mengamalkan amal-amal kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala balasan yang paling sempurna, yang paling wafa, penuh, pada yang kurang. Dikarenakan niatnya baik, tujuan dia mulia tinggi-tinggi dan syar'i. Dapatlah pahala yang terbaik. Wa man naqasat niyatuhu wa qasduhu naqasa sawabu. Yang kurang yang niat niatan dia berkurang, tujuan-tujuan tadi berkurang, berkurang pula pahalanya. Wa man tawajjahat niyyatuhu ila ghairi hadzal maqsadil jalil fatahul khair. Dan seseorang yang niatnya tertuju kepada selain tujuan yang mulia tadi, maka luputlah kebaikan daripadanya. وحصل على ما نوى من المقاصد الدنية الناقصة maka dia akan mendapatkan atas apa yang dia niatkan berupa tujuan rendah, tujuan yang kurang. Baik, hadirinazaqumullah. Niat yang baik itu niat untuk takarub ilallah. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya, ikhlas ihtisabul ajur indallah. Kita beramal itu untuk mengharapkan pahala Allah, ridhonya Allah. Ketika orang itu murni niatnya, betul-betul untuk ini sempurna pahalanya. Tapi ketika ada orang yang berkurang niatnya, berarti ada niatan duniawi yang menyertai. Maka pahalanya akan berkurang sesuai dengan niatan duniawi yang menyertai tadi. Bergambar. Jadi niatan dia yang lillahi ta'ala itu berkurang. Ukurannya sesuai dengan niatan-niatan duniawi yang dia sertakan di situ. Gak murni niatnya, berarti tidak murni pula pahalanya. Ada orang yang kebablasan niatan-niatan duniawinya mendominasi. Paham ya? Dibanding dengan keikhlasannya. <clears throat> Maka kebaikan kebaikan di atas, pahala di atas luput daripada. Masih kurang jelas. Di, kan di, di sebelumnya. Taib. <clears throat> Murojaah lagi berarti. Kalau kelamaan pertemuannya tiap bulan ya, ini tiap tiap hari ketemunya ya. Tapi uh, eh, orang ketika mengerjakan amal kebajikan, eh, amal kebajikan ya, dengan masalah niat itu kan macam-macam. Ada orang yang niatnya murni lillahi taala, ikhlas, tulus lillahi taala yang diharapkan ajar minallah tidak ada niatan yang lain yang menyertai. Murni lillahi ta'ala. Ini niatnya sempurna. Maka dapahlah sempurna. Paham ya? Ada orang beramal tercampur niatnya itu. Ada niatan lillahi ta'ala, ada niatan-niatan duniawi. Tetapi yang mendominasi lillahi ta'alanya. Terbayang? Maka niatnya dia nggak sempurna, ada yang kurang di situ. Lantaran kurangannya ada niatan duniawi yang menyertai Tapi yang mendominasi lillahi ta'alanya. Maka pahalanya berkurang, berkurang sesuai dengan niatan duniawi yang menyertai. Terbayang ini? Ada orang yang lain yang beramal saleh, ternyata niatan duniawinya itu melampaui, lebih mendominasi daripada keikhlasannya. Atau bahkan niat awalnya di dunia mafia. Maka fatahul khair luput daripada dia pahala-pahala tadi. Dan cuma luput pak, tapi juga berdosa. Jatuh dalam syirik kecil, syirik, besar, riak, sum'ah, jatuh pada niatan dunia untuk amal yang soleh, ini dikecam dalam Islam. Keras e, kecamannya. Tapi terkait dengan masalah pahalanya, hilang. karena ini? E, stressingnya adalah terkait dengan masalah e, niat dan pahala tadi. Niatnya sempurna, pahalanya sempurna. Niatnya kurang, pahalanya berkurang niatnya tidak ada, nggak ada pahalanya. Bami, Halo, sama saya. Hmm. Sudah dibahas kemarin, sudah dibahas kemarin, sudah dibahas kemarin tentang percampuran amal, e, percampuran niat dengan niat, e, percampuran ikhlas dengan niat yang lainnya. Masih kemarin ya? Kaidahnya al-hukmu lil ghalib. Hukumnya itu tergantung apa yang mendominasi. Kalau murni lillahi ta'ala, ikhlas murni, eh, pahala juga sempurna murni. Ketika ada nyampur, kecampuran dengan niat yang lainnya, al-hukmudil ghalib. Hukum untuk yang mendominasi. Ketika yang mendominasi keikhlasannya, masih sah berpahala, tapi kurang. Paham ya? Kurang. Ada niatannya menyertai yang saya lihat yang mendominasi niatan-niatan yang lain bukan keikhlasan maka luput pahalanya barakallahu fikum paham tak? mau contoh langsung oh, mau contoh langsung contoh langsung itu contohnya contohnya sekarang ini berarti ada orang yang mengerjakan amal yang sama amalnya satu tapi dapatnya beda-beda tergantung apanya ini? Niatnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ليقاس عليه جميع الأمور oleh karena itulah Nabi kita SAW membuat permisalan dalam hadis supaya dianalogikan dengan ini semua perkara. Ini contohnya silakan dikiaskan hal yang lain dengan itu. Faqala maka belum sabda sallallahu dalam hadis ini lanjutannya memberi contoh tentang amal hijrah. Beliau mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang amal hijrahnya itu niatannya ilallah wa rasulih. Ikhlas lillahi ta'ala. Dia kerjakan intisal amrillah. Malasakan perintah Allah. Dia kerjakan tulus. Dia yang diharapkan ridhonya Allah. Pahala bin Allah. Maka hijrah dia dihukumi kepada Allah dan Rasulnya. Ain hafsallahu manawa wa Allah. Ya, ini dia mendapatkan pahala apa yang dia niatkan dan pahala dia sempurna atas Allah Jalla wa Dapat pahala hijrah. Kenapa? Niatannya ikhlas lillahi taala. Dibahasakan hijratuhu ilallahi wa rasulih. Belum lanjutkan fa wa man kan hijratuhu ila dunya yusibuha aw imratin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi sama amal hijrah seseorang hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia dunia yang mau dia capai yang didapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi hijrah kenapa kamu hijrah di sana prospek pak bisnisnya pak Sini aku garing. Kenapa kamu hijrah? Gimana bahasanya orang kalau lagi lagi bucin? Hah? Hah? Cintaku di sana. Belain hatiku ada di sana. Separuh jiwaku di sana. Aku hijrah. Aku mengejar cinta dia. Aku mau menikahi dia di sana. Niatannya apa ini? bukan lillahi taala imma li dunya imma li zawjil mar'ah dunia atau menikahi perempuan maka fa hijratuhu ila ma hajara ilai hijrah dia kepada apa yang dia niatkan hijrah karenanya dunia dia dapatnya dunia pahala perempuan dapat perempuan nggak dapat pahala hijrahnya dipahami ya قال خص به المرأة التي يتزوجها بعد بعد ما عم جميع الأمور الدنيوية لبيان أن جميع ذلك غايات دانية ومقاصد غير نافعة Rasul mengkhususkan penyebutan wanita yang mau dia nikahi setelah menyebutkan secara umum semua perkara dunia teman-teman ila dunia yusibuha niatan hijrahnya untuk dunia yang mau dia capai. Ini kan umum ya, semua dunia. Bisa harta, bisa tahta, harta, tahta, wanita. Umum. Tapi pas penyebutan perempuan dikhususkan atau wanita mau dia nikahi. Libayani untuk menjelaskan anna jami'a dzalika ghayatun daniyah semua tujuan-tujuan tadi rendah. Wa maqasidun nafi'ah, tujuan yang ada manfaatnya sama sekali. Dan juga disebutkan e, perempuan karena umum ini ilmu dunia terutama masalah perempuan. Intinya ketika niatan dia bukan niatan Allah Ta'ala Niatan duniawiyah Tidak dapat pahala amalnya ini, ini yang sempurna, ini yang uh, yang sama sekali nggak ada niatnya. huma di tengah-tengahnya ada niatan yang lain percampuran dua niat ikhlas bercampur dengan niatan yang lain. Kalau murni ikhlas jelas pahalanya sempurna. Gak ikhlas sama sekali yang diajari dunia atau perempuan dapatnya dunia atau perempuan nggak ada pahala sama sekali. Di tengah-tengahnya ada amal tercampur. Apa kaidahnya Pak? Yang yang diterangkan tadi al-hukmu lil ghalib. Apa yang mendominasi? Amal mendominasi niatan hijrahnya, ya sedikit-sedikit ada niatan uh, dunianya. Coba pahala, tapi kurang. Paham ya? Dikarenakan niatuhu naqisah, sawabu naqis. Ya Yang mendominasi dunianya atau yang lainnya, maka yang didapatkan dunia pahala nggak dapat. Al-hukmul ghalib <coughs> Dipahami ya Amalnya sama, hasilnya berbeda, tergantung niat. Maka penting untuk memperbaiki niat, penting untuk menata niat, penting untuk meluruskan niat. Jangan disepelekan. Babnya terkait dengan keabsahan amal, tapi terkait dengan masalah kesempurnaan pahala. Sama. Datang taklim. Eh, contoh yang lainnya kan, datang taklim. Taklim ini ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Ya taklim lebih dari satu. Niatannya, ya Allah alam, tergantung bagaimana masing-masing. Ada niatan taklimnya lillahi ta'ala murni taklim. Insya Allah pahalanya sempurna. Ada taklim oh plus mau jualan misalkan begitu. Tapi yang mendominasi taklimnya, taklim selesai baru buka lapak. Nah, buka lapak. Ada pahalanya cuman cuman agak sedikit berkurang karena nggak sempurna kamu. Ada ikut taklim uh, ditunggangi niatan yang lain, niatan olahraga setelah itu. Nah, Barakallahu Dan nemen itu dimasukkan di hati itu. Eh, persiapannya persiapan olahraganya, bukan taklimnya ini. Nah, ada yang kurang padanya. Ada yang niatnya ya untuk tadi itu bukan taklim. Jadi datangnya memang uh, nunggu nunggu waktunya uh, buka lapak. Uh, datangnya nunggu waktunya olahraga. kata Taklim dia. Ya. Ya udah, yang didapatkan bukalapanya atau olahraganya ya. kita ya? Semua terkait dengan niat. <clears throat> Contoh yang lain kata beliau. <clears throat> Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa Begitu pula contoh yang lain. Hina suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya عن الرجل يقاتل شجاعة أو حمية أو ليرى مقامه في صف القتال ditanya tentang seseorang yang yuqatil berperang karena syaja'atan supaya nama dia berani semata-mata berani atau hamiyatan asobia kesukuan asobia asal tertentu namanya hamiyah marahnya dikarenakan uh, eh, asofia sukuan kelompok apa ini? Gitu. Auliro wa fil fil kita atau supaya dilihat makom dia di soft perang. Dia tahu, aku ada loh ya, aku hadir ini. Ya tahu lagi, ini, melu, melu perang lagi. Aku orang sini dia aku udah sembunyi, aku udah kabur loh ya, datang saya. Ayu dalika fisabilillah, mana niatan tadi yang dikatakan fisabilillah. Faqadu bersabda man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa fi sabilillah kasih bobitnya barang siapa bertanya berperang supaya kalimat Allah itu yang tertinggi itulah yang dikatakan fi sabilillah berarti yang sejahatan bukan fi sabilillah yang hamiyatan bukan fi sabilillah yang dikatakan liyura maqamu fi sabilillah supaya kita, kita hadir bukan bisa dilihat. Dia perang jihad syar'i, amal yang paling agung dalam Islam. Maka mungkin jihadnya bersama dengan beliau SAW, bersama dengan para sahabat. Tapi datangnya kepada perang tadi itu niatannya lain. Ini supaya dikenal berani. Yang ini karena hamiyah jahiliyah, asobiyah jahiliyah. Ini ben ketok hadir semuanya hilang muspro ada pahalanya dikarenakan bukan bisa dibilang jadi dengan bisa dibilang dia terperang, jihad bisa dibilang dalam rangka untuk mencari untuk muka bumi supaya kalau yang paling tinggi bisa dibilang untuk kemenangan Islam kemenangan Sunnah membela agama Allah agama ini harus intinya amalnya sama hasil berbeda dikarenakan beda niat. Wa qala Allah Ta'ala contoh yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fi ikhtilafin nafaqah bihasabin niat Tentang perbedaan nafkah, infak tergantung niatnya. Allah mengatakan dalam, firman-Nya, "Wa matharul ladzina yunfiquna amwalahum fi eh, amwahum bi ghamratillah wa tathbit min anfusihim kamathali Jadi, rabwah." Ila akhir ayat. Dan perumpamaan orang-orang menginfakkan harta benda mereka ibtigha'a mardatillah. Ini niatnya. Dalam rangka mendapatkan ridhonya Allah. Infak untuk mengambil ridhonya Allah. Ya sedekah-sedekah untuk mengambil ridhonya Allah. Dan dalam rangka tasbih min afusihim meneguhkan hati mereka, jiwa mereka. Ini adalah fungsi sedekah untuk tasbih. Maka diumpamakan kayak sebuah jannah kebun-kebun indah di tanah yang subur para keluarga. Akan nama indahnya akan menghasilkan dikarenakan niatnya bagus. Ayat yang lain, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minu bil akhir. Dan orang-orang yang menginfakkan terhadap mereka dikatakan riya' Kepingin orang, orang lain melihatnya, kepingin orang lain menyanjungnya, dikatakan orang yang dermawan, yang loman, tidak ada iman kepada Allah dan dari akhir, maka dibawakan ke eh, sesuatu yang terbakar habis. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada, gak ada sisanya, tidak Artinya infaknya sama, sama-sama infak, sama-sama sodako, sama-sama membantu, tapi hasil akhirnya berbeda. Yang ini berpahala, yang ini mustahil, sia-sia maka berdosa. Kala wa hakadha jamil amal. Bagi semua amal-amal yang ada, amalnya kadang sama tapi hasil berbeda dikarenakan tergantung pada niat. Nanti masuk lagi ya, namanya belakangnya kasihan. Nanti masuk lagi. Masya Allah. Biasa masih gede ya besar Perwa gede saya kecil ini Air eh, insya Allah Ya Allah ya Allah pak Yang tua-tua silakan bersandar Ya masih maju maju maju maju Biar lakanya muat Masya Allah <clears throat> Baik, dipahami insya Allah ya Maka sah tidaknya amal tergantung niat Sempurna tidaknya Pahala amal tergantung niat. Masalah berikutnya terkait dengan masalah tafadul uh, al-a'mal wal ajr bihasabi niat. Waqala al-muallif rahimahullahu taala masalah berikutnya. Wal a'malu innama tatafadalu wa ya'dhamu thawabuha بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والإخلاص yang namanya amal-amal kebajikan fadl berbeda beda fadilahnya dan besarnya pahala dia tergantung apa yang ada di kalbu orang beramal tadi berupa iman dan keikhlasan yang menentukan ikhlas Semakin kokoh imannya, semakin kuat imannya, semakin bersih imannya, semakin murni keikhlasannya, maka semakin besar pahalanya, semakin afdal amal amal kebajikannya. Ini pembahasan tentang tafawul al-amal. Amal amal beringat tingkat masalah fadilahnya. Ada yang afdal, ada yang fadil, ada yang mafdul. Tiga tingkatan. Afdal yang paling afdal paling utama bahwanya fadil amal yang utama. Yang ketiga mafdul yang kalah keutamanya. Terkalahkan. Artinya kurang afdal, kurang kurang utama. Terkait dengan tafadil ini, ya, Irwan, <coughs> banyak asbab. Banyak asbab amal itu menjadi lebih afdal. Minha hadha. Tergantung iman dan keikhlasannya. Ini di kalbunya sang amil. Tergantung iman dia dan keikhlasan dia. Semakin kuat imannya, kokoh imannya, benar imannya, murni keikhlasannya, sempurna niatnya, maka semakin afdol amal yang dikerjakan. Nanti e, kita baca lagi. Asbab yang kedua. Asbab yang kedua, Nasdalin ada nas dalil khusus yang menyatakan ada afdal, ada afdal, ada afdal. Kadang secara mutlak, kadang sesuai dengan keadaan dan waktu. Jadi ini dijelaskan amal yang sangat utama yang sangat besar, maka nah, secara mutlak. Atau dibahasakan ini amal yang afdal pada keadaan ini, amal yang afdal pada keadaan yang lainnya lagi. Ada amal yang afdal di waktu ini, afdal di waktu yang lainnya lagi bihasab hawl wal waqt. Ada yang ketiga ditinjau dari sisi al-intifa' kemanfaatannya. Ini amalnya naf'uhu qasir. Manfaatnya berbatas orang tertentu. Yang ini naf'uhu muta'adi. Manfaatnya dia dirasakan banyak pihak. Mana yang lebih Yang muta'adi amal yang manfaatnya dirasakan banyak pihak iya. ada amal. Banyak asbab ya, Pak. banyak sebab. E, kalau kepengen lihat rujukan yang paling gampang, atau melihat bukunya Syekh Sa'di rahimahullah, Syarah Mandhumah Qaid Fiqhiyah di Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau punya kitab punya e, Mandhumah Kaidah fiqih yang beliau syarah sendiri. Di sini ya pembahasannya, membawakan asbab, tafadhul amal, asbab amal menjadi lebih dibanding dengan yang lain. Ada ada imahada, ada imahada. Ini penting diperhatikan supaya kita bisa mengerjakan asbab tadi untuk dapat amal yang paling afdal guna meraih pahala paling besar pada sempurna. Waktunya sama, amalnya beda, beda juga pahalanya. Jadi efisiensi waktu dan tenaga, tapi mendapatkan pahala yang paling besar, amal yang paling afdal. Dipahami ya? Harus kita dan pilih. Dua, tiga amalan. Ini bagus semua, baik semua. Dipilih. Ada afdal. Ada fadil, ada mafdul. Kerjakan yang paling afdal. Ngerti ya? Sekarang yang yang yang yang yang, yang bahas amal itu lebih afdal lebih besar pahalanya dan asbabnya adalah tergantung yang dikalpusan amil berupa iman dan keikhlasannya. Dia mengatakan hatta inna sahiban niyyati sadiqati wa khususan idza qarana biha ma yaqdiru alaihi min al-amal yaltahiqu sahibuha bil amil. Bahkan kata beliau, orang yang punya niatan jujur di kalbunya, niat yang jujur untuk mengerjakan sesuatu, khususnya ketika digandengkan dengan amal yang mampu dia kerjakan. Orangnya bisa bergabung, digabungkan dengan sang amil. Dia baru niat. Niatnya kuat. Azamnya kuat. Jujur. Tulus. Yes. Yang itu sudah mengamalkan. Dia baru niat. Dianya belum mampu mengamalkannya. Mungkin ada uzur, ada penghalang, tapi hmm. punya yang yang yang, yang jujur dan benar. Dia sohibunia ini bisa digabungkan dengan sang amil tadi. Yang amil sudah mengamalkan dapat pahala amal. Dia digabungkan dengan e, orang itu juga dapat pahala amalnya. Itu dengan amalan dia dengan niatul shadiqah. Dipahami ini? Ha? Kok bisa dapat pahala yang sama? Habasahul udhur. Ada udhur yang menghalangi dia. Kalau ada udur, berangkat dia, beramal dia, dia kerjakan itu. Digandengkan dalam pahala. Huma fil ajri sawa kata Rasul. Dua-duanya di pahalanya sama. Lihat contohnya. Kalau Allah Taala mengatakan dalam firman-Nya, ومن يخرج من بيته وهج الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع جوار الله Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niatan kuat, jujur, azam yang kuat untuk berhijrah kepada Rasulnya. Kemudian dia dijemput oleh ajalnya. Artinya apa? Belum sempat mewujudkan amal hijrah. Tapi sudah ada niatnya, sadiqah, azam kuat itu. Dibuktikan dengan dia keluar rumah, tanda dia sudah mulai mengerjakan. Tapi belum sampai hijrah mati. Allah mengatakan fakat Allah. Maka telah jatuh pahala dia adalah dikasih pahala hijrah. Contoh yang lain. Wa Sahih marfu'an di dalam sahih secara marfu' dalam sahih Bukhari. إذا مرض abdu أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما Bila seorang hamba disebut dalam lafazkan hamba yang soleh, karena wakilnya yang soleh yang bisa begini, yang gak yang gak soleh gak bisa. Bila seorang hamba yang baik itu sakit atau safar, maka dicatat sebagai pahala untuknya apa-apa yang biasanya dia kerjakan ketika sehat dan mukim. Tahu maknanya? Ini luar biasa dan hanya hamba yang soleh. Semasa sehatnya, semasa dia mukim dan safar, masya Allah rutin dia amal ini, amal ini, amal itu, amal ini ya ya sholatnya ya qobliyah ba'diyahnya ya ya mulailnya, suruhnya, ya taklimnya ya ininya Masya Allah dia mengerjakan amal-amal kebajikan setiap harinya ketika sehat dan mukim Allah sakit sakit nah ada uzur dia punya uzur oh, untuk nggak beramal tidak punya kemampuan beramal yang biasanya semangat jamaah ke masjid nggak bisa yang biasanya dia mampu qobliya, wajibnya, pak dia hanya mampu fardunya saja karena sakit. Nah gitu ya. Nah, dia bisa puasa, nggak bisa puasa dikarenakan sakit. Banyak amal yang nggak mungkin dikerjakan lima rob dikarenakan dia sakit. Selama sakit itu dia dikasih pahala semua amal kebajikan yang biasa dikerjakan sebelum sakit. Masih ada pahalanya. Karena hamba yang ini e, di kalbu dia terpatri niatan yang kuat, azam yang sangat kuat. Untuk apa? Untuk mengamalkan kebajikan. Dan yang soleh pak, yang nggak soleh nggak bisa kayak gini. Sini, itu pengen itu diwujudkan dengan kemauan, diwujudkan dengan tindakan yang nggak bisa diwujudkan. Nah, tiba-tiba ngomong sama keluarganya, belum uh, saya saya mau bunuh nggak kuat ambilkan ambilkan ini jaket apa segala macam masya Allah gitu. mau kemana pak ini sudah ada zuhur aku mau jamaah di masjid nggak kuat nggak kuat ayo tolong aku papa saya ayo saya di papa saya di saya di apa di, di papa ya saya saya di papa ah baru oh siapa Hah? diangkut oh dirangkut ah berarti di papa Ustaz di papa. Lakukan di kan, Papa tuh kan, di papa. Baru lima sepuluh kali udah jatuh. Salah pak, nggak kuat pak, nggak kuat pak. Coba lagi, jatuh lagi. Hanya dia nggak kuat, digotong ke ranjangnya lagi. Soal di mana sekarang? Di kamarnya, di ranjang. Itu menunjukkan ya, ada niat yang sadiqah. Niat yang sangat kuat di kalbunya ada azab yang kuat dalam kalbu itu mengamalkan amal tersebut. Cuman ada ulur sakit. Yang semacam ini, semua amal kebajikan yang dia kerjakan selama sehat tetap dikasih pahalanya untuk dia selama dia sakit. Au safar atau ada ulur safar. <clears throat> Musafir itu banyak hal yang nggak bisa dikerjakan, nggak kayak orang mungkin. Nah, safar, safar akhir lah ini oh, bukan sahur maksiat ini sahur maksiat buru-buru beramal soleh ini semuanya untuk hamba yang soleh safar dia ada apa hajat apa lagi dia musafir dan bisa mengerjakan uh, amal kebaikan yang dia kerjakan selama dia masih itu utuhnya adalah safar maka selama dia safar pahala amal kebajikan yang biasa dia kerjakan selama mukim tetap dikasihkan kepada dia sempurna barakallahu Kenapa? Niatul sadiqah. Ada niat yang cuci dalam kalbunya, azamnya kuat dalam kalbunya untuk mengamalkan hal tersebut. Hanya saja terhalang oleh uru. Ini menunjukkan urgensi uh, ikhlas dan iman dalam kalbu. Harus dijaga, dirawat, dipelihara. Ini menentukan uh, pahala yang kamu dapatkan, menentukan uh, amal afdol yang kamu raih dengan ini semua. Yang nggak punya iman, nggak punya ikhlas, nggak bakal mikir begini-gini ya. Ini hanya untuk hamba yang salah. Contoh yang lain, yang, yang berikutnya. Kata beliau SAW, Inna bil madinati aqwaman Masirtum tum masira Wala qata'tum wadiya Illa kanu ma'ahum Ay biniyatihim wa qulubihim wa thawabihim habasahumul udhur. Ini bicara masalah sahabat yang berangkat jihad bisa dibilang. Ya. Beliau menyampaikan kepada para mujahidin yang berangkat jihad. Kata beliau, inna bil Madinah di akwaman. Sesungguhnya di kota Madinah ada sekian banyak orang akwam. Tidaklah kamu menempuh sebuah jalan. Tidak pula engkau memotong sebuah lembah atau berangkat safar jihad ke tempat perang atau menempuh jalan ini atau melampaui e, lembah ini atau naik ke gunung ini kalau misalkan sungai atau menyeberangi sungai ini melainkan mereka ini kota Madinah bersama dengan kalian yakni pada niatnya pada hatinya pada pahalanya Rasul mengatakan habasahumul udzur mereka tertahan oleh udzur syar'i dan bisa terang Paham ya? Dikasih pahala yang sama. Yang ini ambilnya langsung. Yang ini punya niat yang kuat, jujur, yang sangat luka. Pingin berangkat, pingin berangkat, pingin berangkat. Tapi ada udur tidak bisa berangkat. Jika ada udur, dapat pahala yang sama. Ambilnya sahibun niat, dapat pahala yang sama. Umar fil ajri sawah. Sama pahala. Ini dengan amalnya, ini dengan niat yang jujur, dalam kalbu, dengan imannya dan keikhlasannya dalam kalbunya barakallahu. -barang. insya Allah ya? Nah, ini penting untuk diapakan? Diberdayakan, dioptimalkan supaya kita ada pahala besar dan pahala banyak. Pentingnya belajar niat. Menggapai amal yang paling utama. Contoh yang lain, kaidah kata beliau. kalau wa idza hammal 'abdu bil khairi thumma lam yuqaddar lahu amalu Kutibat himmatuhu wa niyatuhu walau hasanah kamilah. Ini pengkalan sebuah hadis dari Ibn Abbas dalam Sahih Bukhari. Panjang riwayatnya. Beliau mengatakan apabila seorang hamba, seorang hamba lagi-lagi ini yang soleh, ini yang soleh gak pernah punya kayak gini. Harus seorang hamba hamma bil khair. hamba di sini adalah azana, Eh, hamma. Jangan dimakan humum kalau umum itu gudang bulana. Bisa dimanakan umum bil khair. Kepikiran, kepingin mengejar amal kebajikan. Dimanakan azam yang sangat kuat. Perhatian yang sangat kuat untuk mengejar sebuah kebajikan. Kepingin ini, pingin ini, pingin ini, pingin ini. Tetapi tidak ditakdirkan bisa mengamalkannya. Maka himmahnya, niatnya dicatat untuk dia satu kebaikan. Padahal baru himmah belum beramal. tiba nih, Baru niatan, kepingin sangat, kepingin sangat. Untuk pengen apa biasanya? Hah? Lu mana? Haji. Terus umroh. Pengen haji, pengen umroh. Kupikiran terus namanya humum bil khair. Labas. Atau apa biasa? Perhatian yang ini. Haji. Ini haji. Itu cuma ngomong dong, betul-betul dimasukkan di kafe yang paling dalam asam yang sangat baik itu. Dia ya, akan berusaha sekuat tenaga ikhtiar yang dia mampu untuk itu. Ya ikhtiar, ya doa, segala macamnya. Supaya dia bisa berhaji. Tapi belum juga dikasih kemudahan bisa berhaji. Himmahnya, niatnya sudah berbuat satu kebaikan sempurna. Apalagi terwujud haji dapat 10 pahala sampai 700 kali lipat pahala sampai berlipat ganda pahala kenapa terwujud amalnya hmm. mana ya tapi aja angan-angan to Allah maha tahu ada angan-angan ada kesungguh-sungguhan kalau angan-angan ngomong toh nggak ada nggak ada nggak ada ikhtiarnya kalau azab kuat itu ada azabnya ada ikhtiarnya ini sebedanya ya. angan-angan toh ngomong toh Jarne aku yang pengen haji. Kabeh wong yang pengen haji, Pak. Buktinya apa? Nah, ya itu. Sementara saya kepengen tok. <clears throat> Jangan angan. Yang namanya azam kuat itu ada kemauan, ada keinginan, ada ikhtiar. Nampak dia mengejar ikhtiarnya, dia mampu yang dia sanggup. Nabung-nabung dikit, ha? apa gitu, doanya, kekuatan, supaya dia bisa berhaji. Ada amal yang mungkin dia kerjakan mewujudkan. Ini dikasih pahalanya barakallahu itu. Dan yang lebih zen lagi, yang lebih zen lagi dari yang ini, seorang hamba hamal abdu bishar. Seorang hamba ini, ini rekan hadis ya, banyak riwayatnya. Dan seorang hamba punya azam kuat untuk mengerjakan kejelekan keburukan. Ya. Ternyata dia tinggalkan karena Allah Jalla wa'ala. Sudah punya azam kuat, sudah punya niatan yang besar untuk mengerjakan A. Ah. Pas mau mengerjakan, ingat Allah Jalla wa'ala. Takut kepada Allah Jalla wa'ala. Takut dari ikhobnya, hukum Allah Jalla wa'ala. Tinggalkan itu, lillahi tabaraka wa ta'ala. Dicatat satu kebaikan yang sempurna Hmm. Ya apa ya Pak? Himmatuhu wa niyatuhu. Kalau yang di mualif niatan mengerjakan kebaikan. Yang ini niatan kuat untuk meninggalkan kejelekan. Ada fi'il khair, ada tarkus Himmahnya, niatnya ditulis pahala sempurna. Ini ada hal sepanjang dari Ibn Abbas bisa dilihat dalam dalam dalam uh, Sahih Bukhari yang lain nanti dia syarahnya. Jadi masalah dalam Rawi Nawawi ya. Lanjut. Contoh berikutnya, qala wal ihsanu il khalqi bil mali wal qawli wal fi'li khairun wa ajrun wa thawabu dinallah walakinahu ya'zumu thawabuhu Contoh yang lain. Berbuat ihsan kepada makhluk. Berbuat baik pada orang lain, entah dengan hartamu, ucapan kamu, tindakan kamu. Itu khair, amal kebaikan, ajar, berpahala, sawab, dikasih ganjarannya. Tetapi akan menjadi besar sawabnya dengan niat. Dengan niat. Niat yang solehah, yang baik, Barakallahu fiikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, qala Allah Ta'ala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ay fa innahu khair. Thumma qala wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Gak ada kebaikan pada kebanyakan perbincangan kamu kecuali yang memerintahkan dengan saudara memerintahkan yang ma'ruf atau memerintahkan islah mendamaikan uh, antar manusia bertiga. Artinya itu khair, semua adalah khair. Uh, memerintahkan saudara khair, sedekah khair, amal ma'ruf khair, islah khair. Semuanya khair. Allah mengatakan selain itu, "Wa may yaf'al dzalik" Dan barang siapa yang mengerjakan semua tadi Ibtigha'a Ini niatnya dia Dalam rangka mengkapi ridhonya Allah Dia ikhlas, dia tulus Maka kelak kami akan berikan kepada dia Pahala yang sangat besar ya pada khusus Ajal azimah Faradna bal ajal azimah ala fi'li dhalika ibtigha'a mardati Allah memberikan tertib memberikan pahala yang sangat besar atas sebuah tindakan yang dikerjakan dalam rangka mengabdi ridhonya Allah Subhanahu wa Ada amal khair, amal khair, amal khair. Yang ini mengerjakannya ikhlas, tulus lillahi tabaraka taala. Besar, Pak. Ada kaidah ikhwan di kalangan para ulama masalah niat dan terkait dengan tahdul amal mereka mengatakan rubba amalin tukat tukabbiruhun niat warubba amalin kabirin tusawwirun niyah. Bisa jadi ada amal yang kecil, yang kecil, yang remeh. Dia menjadi besar pahalanya dikarenakan niat. Mungkin aja ada amal yang besar, yang sangat besar, tapi dibikin kecil oleh niat. Ini pentingnya niat barakallahu fiikum. Ini beramal, beramal, beramal. Ini yang paling besar pahalanya dikarenakan niatan dia yang soleh. Contoh yang lain. Wa Bukhari marfu'a. sebuah dalam Sahih Bukhari secara marfu' bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha adaha Allah tabaraka wa ta'ala anhu." Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Ini terkait dengan masalah orang yang hutang. Hutang uang, pinjam uang kok ada orang lain. Baik, tergantung niatnya. Kalau niatnya dia punya azam yang sangat kuat mengembalikan harta itu, bayar utangnya dengan sungguh-sungguh dan ikhtiarnya, Allah akan memudahkan dia bayar utang. Kalau pinjam hutang, segala macam memang kepengen menipu orang tadi, itu memang binasakan hartanya, Allah akan binasakan harta benda dia. Rasul mengatakan dalam sabdanya barang siap mengambil harta benda orang diniatkan untuk menunaikannya lagi nanti. Artinya utang piutang pinjam meminjam ya Maka Allah Jalla wa'ala akan menunaikan itu semua e, dari dia. Dengan mana akan membantu dia memberi kemudahan kepada dia untuk melunasi utang piutang dia. Dia bagus niatnya, baik niatnya, dan punya asam kuat untuk mengembalikannya. Dikasih kemudahan. Dan barang siapa mengambil harta benda orang ingin menghancurkan harta mereka tadi, Allah akan hancurkan dia. Pinjam, pinjam, nggak nggak dikembalikan. Mengapa pengen menipu, melarikan uangnya orang, bawa kabur uangnya eh, orang, atau berbelit-belit, namanya uangnya hutang. Hati-hati pak, mungkin anda dapat uang banyak nggak balik, tapi ingat Allah akan menghancurkan dia. <coughs> Atlas Allah kalau menghancurkan dia, Anda akan sengsara dunia akhirat. Belum mengatakan fa'undur, cermati, perhatikan. Kaifa ja'ala an as salihah sabun qawil rizqi wa dalilah anhu. Perhatikan bagaimana Allah bagaimana Rasul menjadikan niat yang salihah tadi sebab yang sangat kuat untuk datangnya rezeki dan Allah menunaikan hutang-hutang dia. Wajannya uh, sayyi'ah Sebenarnya telah telah Dan bagaimana Kamu perhatikan Allah Rasul menjadikan niat yang begitu jelek Sabab binasanya dia dan kebinasaan dia Hancur Hartanya menghancurkan orang Semua tergantung niat Sama-sama utang, sama-sama pinjam Ini niatnya bagus Pinjam untuk hajatnya dia yang baik, yang mubah Punya azab kuat untuk mengembalikan, punya utang. Dia sekuat tenaga mengembalikannya ada ikhtiar, kesungguhan niatan baik dibuktikan dengan ikhtiar untuk mengembalikan hutang. Entah dia angsur, entah dia uh, nabung atau apa begitu, uh, usaha ini, usaha itu, jual-jual itu untuk nyari hutang, maka Allah akan bantu dia untuk nyari hutang. Allah yang bantu. Mudah semuanya ya Pak. Yang ini yang ini pinjam hutang uh, pinjam untuk atau utang, nggak punya aset tadi. Dikenal sebagai orang yang suka utang, nggak mau bayar, utang nggak mau bayar. Bahkan kalau dia punya nilai jelek, dia utang untuk bawa kabur hartanya orang, utang buku hartanya orang. Hati-hati, binasa hartanya, binasa orang. Allah berusaha. Entah, Ini selesai masalah berikutnya. Jadi amal itu afdal atau tadi tergantung di antara niatnya dia. Barakallahu fiikum. Masalah berikutnya lagi terkait dengan masalah amal-amal yang mubah. Amal-amal duniawi yang mubah. Ini bisa berubah menjadi amal soleh, ketaatan dengan niat baik juga bisa berubah menjadi dosa dan maksiat dengan nilai jelek. Hukum asal amalnya mubah. Kerjakan boleh, tidak juga boleh. Tapi ketika Anda mengerjakan amal yang mubah itu disertai dengan niat yang bagus, berpahala dan dia menyapa ketaatan. Sebaliknya Anda sertai dengan niat yang jelek yang buruk menjadi dosa, menjadi maksiat ada nggak sini? Kalau Malik rahimahullah Wa kadzalika tajri niyatu fil umuril mubahati wal umur dunyawiyah. Begitu pula niat ini berlangsung ya diusikan berpengaruh pada perkara-perkara mubah, perkara duniawi. Niat hukum asalnya mubah, duniawi mubah. Kerjakan boleh kan juga boleh. Tapi niat berperan mengubah ini semuanya. Belum mengatakan fa inna man qasada bi kasbihi wa amali dunyawiyyati wal adiyati al isti'anata bidzalika al qiyam bi haqqillah wa qiyami bil wajibat wal mustahabbat wa astashhab hadhihi an-niyyah as-salihata fi aqlihi wa syurbihi wa naumihi wa rahatihi wa makasibi in qalabat adatuhu ibadat wa barakallahu lil 'abdihi amalihi wa fataha lahu min abul khairi rizqi umuran la yahtasibuha wa tahturu lahu 'ala bal belum mengatakan sebab siapa saja yang meniatkan dengan kasnya kasnya itu suhurnya dia, cari manusianya, pekerjaan dia. Asalkan pekerjaan yang mubah, bukan haram. Dia niatkan dengan amal-amal duniawiahnya, amal-amal kebiasaan dia. Ah dia yang dikerjakan oleh orang. Makan, minum, berdiri, jalan. Bukan-bukan adia ah, duniawiah. Dia niatkan al-isti'anah bidhalik. ya untuk mencari bantuan dengan ini semuanya dalam rangka untuk menegakkan mengerjakan hak Allah Jalla wa'ala di ibadah kepada Allah atau bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban dia atau hal yang mustahab dalam agama Allah ini dan dia sertakan niatan yang baik tadi pada makannya, pada minumannya, pada minumnya, pada tidurnya, pada istirahatnya dia, pada semua usaha-usaha dia, maka kebiasaan atau adat tadi berubah menjadi amal ibadah. Hmm. Dipahami ya? Anda makan, yang penting makan hal ya. Anda minum, mubah. Mubah. Tapi ada orang yang makan, minum dengan niat yang baik. Niatannya adalah supaya badan saya sehat, fisik saya kuat, Nanti dengan itu saya akan beribadah kepada Allah, mengerjakan yang wajib-wajib pada agama ini, mengerjakan yang sunnah-sunnah pada agama ini, dan dia wujudkan itu. Nggak ngomong toh. Minumnya berpahala, makannya berpahala. Sudah dia yang makan, dia yang minum, sedap, enak, warik, dan gitu ya. Plus dapat pahalanya. Kenapa? Disertakan niat baik padanya mangan mangan toh ae kulineran wes. Oh nyoba iki, nyoba iki. Wah, saya iki, yang itu lagi. Ngono toh ae ya mubah. Enggak ada nilai pahala. Satu. Ada pahala kedua. Wa barakallahu lil 'abdi fi a'mali. Allah akan memberkahi amal hamba tadi. Jadi amal yang barokah. Yang berikutnya lagi, wa min abwabil khairi wa rizqa. Allah akan bukakan untuk dia pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki yang ada duga sebelumnya yang tidak terbesit dalam benaknya dia. Dengan niatan yang soleh. Jualan, dunia biaya. yang penting mubah ya, jangan haram. Jualan, jual nyayam, jual es buah, jual gorengan, macam-macam jualannya, jualan. Niatan dia adalah untuk mencukupi hal pribadi. Jangan sampai meminta-minta. Untuk menafkahi istri, untuk menafkahi anak. Ada ada nanti ya, dia punya asam kuat, ada kelebihan harta dengan uh, eh, manusia tadi, dia punya asam sangat kuat untuk mengerjakan yang wajib-wajib, zakat mal. Nah, dia punya planning-planning yang mustahab. Kalau ada harta yang lebih, mau infak, mau sedekah, bisa bilillah, anak yatim, fakir miskin. Terus janda-janda nggak mampu. Oh, janda kaya Pak. Disebutkan disebutkan masalah jangan gitu ya. Disebutkan ya, namanya apa? Armalah kan gitu ya. Janda nggak mampu menjanakai wanita di malah. Baik, dia niatkan amal-amal yang yang bakal ingin dia kerjakan dengan harta benda, pengen haji, pengen umroh, bangun masjid, bangun mahal. Azam kuat dan betul-betul dia wujudkan. Ketika ada kemampuan, dia jualan tadi berpahala. Dan berangkat berpahala, selamat jualan berpahala, pulang lagi berpahala. Dikarenakan uh, urusan dunia tadi itu disertai dengan niat yang soleh. Ganjaran apa pak? Udah ganjaran, insya Allah pak barokah, api itu betul rezeki, itu kebaikan yang tidak duga-duga. Semuanya minallah jalla wa ala. Apa sebabnya? Niatun soleh. Dipahami siapa ya? Lanjut. Kalau man fatathu hadhihi niat salihah Dijahlihi au tahawunihi fala yalumanna ila nafsa Namun seseorang luput daripada dia niatan yang baik tadi, mungkin dia jahil akan ilmunya atau diremehkan. Maka sungguh jangan mencela mereka diri sendiri. Artinya ya sudah, ya wailah. Dia akan rugi sendiri, dia sendiri, jangan nyata orang lain. Apalagi naudzubillah dia punya niatan sayyi'ah. syiah. fikum. Dia menjadi manusia. Suhul, kerja. Kerja. Kerja. Kerja. Dapat fulus. Dapat fulus. Dia punya aset yang sangat kuat. Niki kok dodolan niki. jual ini untung sekian, sekian untuk nengoma, sekiannya. Waduh rek, pakai sendiri. Endi? Ono lho di pikiran tuh iki lho akeh nggon karaoke akeh ngono ya. Tak nyawer iki. Nah ning kono-kono sing ayu siji tak sawer. Hmm. Apa niatane? Hal yang buruk. Maka selama dia mencari maisha, dosa kabeh. Dosa dia. Kenapa? Niatun dari. Dan diwujudkan betul dapat dapat untung sebagian disimpan layu dia di ujung sana itu. Tengah kota nggak ada, ini ujung kota loh pak, eh, lepas lepas kota itu. Wah ini kon, betul masuk sana nyawer. tuh soto ya. Barokah, aja oh, oleh barokah menghancurkan agamanya, menghancurkan keberkahan rezekinya. Nah, Kenapa? Niatun masih. Padahal sekedar refreshing, rohakan gitu ya. Sekedar minum Coca-Cola, Sprite, apalagi minumnya haram, tambah lagi ya. Apalagi hidangannya haram, tambah lagi. Nah, ingat ini semua dengan apa? Niat. Kaidahnya kata para ulama, al-mubahat tasiru ta'at bin niyati salihat. Al-mubahat tasiru ta'at bil bin niyati salihat amal-amal yang mubah berubah menjadi amal-amal soleh ketaatan dengan niatan yang baik. Barakallahu Juga sebaliknya. Taib yang namanya al-mubahat, taswiru sayyiat, biniat fasidat. Amal yang mubah berubah menjadi amal kejelekan ketika niatnya rusak. Maka ini berdayakan niat. Baik, dalam kehidupan kita terlalu banyak amal-amal yang sifatnya mubah. Mengerjakan amal-amal duniawi sertakan niat yang baik supaya menjadi ladang pahala berupa amal ketaatan kepada Allah Jalla wa ala barakallahu Mana ya? Ya Allah raka badminton. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Mubah. Menurut ayo mubal. Sekarang sertakan niatan yang baik. Apa niatnya ya, Pak? Biar sehat, tolong afiat, pergi dengan yang sehat bisa ibadah, mengamalkan kebajikan, semangat taklimnya, semangat ininya segala macamnya. Takok takok cemes itu pahala kabeh ya. Kenapa? niat itu solihah. Paham enggak? Itu pentingnya memberdayakan niat yang baik. Nah, sepeda, ya Pak. ini digi, keliling kota, oh, on road atau off road di gunung-gunung, ah, ah. Niatnya apa lagi? Olahraga. Mubah apa nggak mubah? Mubah. Berapa atau atau punya niat apa dengannya? Hobi saat biasa ben sehat. Sing ora oleh hobi. Kalau niatnya bagus, ini penting saat kita kesehatan. Insya Allah akan lebih semangat untuk beribadah. Semangat Pak taklimnya. Semangat boleh kerja ke Bu Oh, Ini cuma pahala besar. Kayuhan antum antum mengayu sepeda uh, pahala toh ya. Antum eh, oleh hobi, woyo kegiatan gobios, yo sehat juga berpahala. Dipahami ya? Niat yang Jangan lupa ya, ojo kebablasan jatuh pada koflah lali, badai, lali, amale, bablas malah jatuh dalam perkara yang diharamkan. Itu jadi jadi dosa kape itu, <laughs> kan jadi pahala lagi ya Pak. Mana ya? Tapi Babi Sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda naqal Inna lan ta'mala amalan tabdari bihi wajhallahi illa ujirta alaihi hatta ma taj'aluhu fi fi imra'atik tidaklah engkau sesungguhnya engkau tidaklah sekali-kali engkau mengamalkan sebuah amal apapun itu engkau niatkan dengan itu mengharapkan wajah Allah ikhlas terus melainkan kamu akan dikasih pahala atasnya Kata-kata tak malah amalan, semua amal itu umum meliputi amal yang yang yang yang soleha, ibadah juga amal yang mubah. Tapi dengan niat ikhlas, tulus dan baik. Dikasih pahala. Dicontohkan hatta mata jaluh fihi imratik hingga apa yang kamu masukkan kamu jadikan di mulut istri kamu. Jadi kamu ngasih uang belanja sama istri kamu untuk makan, minum. Kamu ikhlas, besar pahalanya. Itu infak yang paling afdal. Kenapa untuk orang yang paling afdal Kalau ini antum? Jadi aja sangat-sangat semata-mata eh, apa kewajiban tak? No, napa kau? No belanja kono. Hah, mana tu ae. Hah, skincare. Hah, mana? Eh, skincare. Ya biar ya, bodoh. Penting, penting apa ya. Iya, kau ngono <coughs> melayu bojomu. <coughs> Hmm, nek at, aja ngono to ae. Sertakan niat yang bagus. Niat bila kita wa taala, niat mengabdi Allah ikhlas, niat untuk menafkahi anak istri. kita begini, dari waktu satu suapan dikasih pahala. Ini semua memperdayakan apa ya, Pak? Niat. Dan dari hadis ini ada sedikit faedah tentang muasyarah zaujiyah termasuk yang dianjurkan untuk menumbuhkan uh, suasana romantis dalam rumah tangga ialah nyuapin istri makan Suap-suapan lah. Nah, dalam misalnya itu dalam rumah tangga. Kalau orang awam kan pacaran, haram pacarannya. Nah, kalau ini dalam rumah tangga, nah, saling suapan dengan gaya aku silakan. Yang penting uh, mubah. Mana ya? Nah, le romantis itu. Eh, antum minum bekas minumnya antum diminum sama dia. Dia minum bekas minuman dia kamu minum. Itu ya akhi. Jagui ya, pak. Dia bayang dia, wis tuwa <laughs> Istuwa Ustaz, arep bantu saja. Nah, kira Justru yang mencontohkan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Usia beliau sudah tua kala itu. Tapi justru yang dianjurkan yang sudah tua-tua ini supaya jangan panen obor. Ya, romantisnya masih ada, agak ada menciptakan hal yang romantis untuk menambah cinta dalam rumah tangga. Apalagi sih sinom nom, pengantin anyar, eh, perlu itu menumbuhkan yang indah-indah itu penting dan berkala. Nah keseringan malah bosan berkala, spontanitas gitu. gitu. Nah, itu. Ya, cuma api. Ini ya. <coughs> ini Pak Ulusi daerah Bimane ya ini. Eh? <laughs> Bayang gitu. deh. Ya Allah biar gak aman oleh bagi iki? Eh, gimana tak aman lagi. Hai <laughs> eh, insya Allah sampingan. Kok semangatnya sampingan ini ya? Tergantung niat. Antum masih makan rezeki nyobin istri untuk membahagiakan dia untuk mengasyarah bil ma'ruf berpahala. Permatangan samara itu ibadah. Nah, asbab yang ke sana juga mengandung mana? Ada nggih? Gitu? Selesai membahas masalah ikhlas. Beliau mengatakan sebagai kesimpulan, faulima bihada maka diketahui dengan ini semuanya anna hadzal hadits jami'un li umuril khairi kulliha Hadis ini mencakup meliputi semua amal kebajikan seluruhnya dengan Anda memberdayakan niat dari mulai perkara ibadah yang wajib, yang sunnah, sampai perkara yang mubah pun menjadi baik semua dengan niat sholat. Maka kata beliau, fahakiyakun bil mu'min. Selayaknya, seharusnya bagi seorang mukmin Allah yuridu nafsihi wa naf'aha yang ingin dia selamat dan mendapat manfaatan ayat hadzal hadis ayat hadis bisa supaya dia memahami mana Lalu wa yakunul amalu bi nusba'ainin dan mengamalkan hadis itu ditaruh di dua di, di depan rumah tangga. Pahami mana hadis ini dan amalkan, amalkan, amalkan hadis dan terapkan di jami ahwali wa uqatih di semua kondisi dan waktunya dia. Sehingga semua yang dia kerjakan dari mulai A sampai Z mengandung manfaat dan berpahala untuknya barakallahu Ingat syar'i atau mubah, bukan yang haram-haram. Amal yang haram-haram meskipun bagus niatnya. Bid'ah bid'ah meskipun bagus niatnya. Syirik ya syirik, kufur ya kufur meskipun bagus niatnya. Ini kaidah berikutnya yang namanya niatan yang solihah tidak bisa merubah yang haram jadi halal. Niat yang solihah tidak bisa merubah yang bid'ah jadi sunnah. Haram tetap haram, Bid'ah tetap bid'ah, syirik tetap syirik, kufur tetap kufur meskipun meskipun niatannya bagus. Ini hanya berlaku pada amal kebajikan dan amal yang mubah. Dipahami gak? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembahasan innamal a'malu binniyat. Nanti akan dikaji hadis kedua terkait dengan hadis uh, Aisyah akan dikaji insyaallah pada perjumpaan berikutnya. Barakallahu ada pertanyaan? Ah, monggo. Uh, eh, terkait hadis Bukhari tadi nomor 2996 Ustaz. yang yang tidak maridul abdu au safaro. Oh, ah, iya, iya, Jadi kan ayo, ayo, itu ayo. mendapatkan mendapatkan apa ah, pahala yang sempurna seperti dia melaksanakannya. Dua syarat itu, ketika sakit atau ketika safar. Pertanyaannya, bagaimana ketika uh, ketika lupa Ustaz? Ketika lupa. Hmm. Jadi misalkan pada malam-malam yang mungkin agak jarang seperti zikir pagi sore itu kan agak jarang zikir pagi sore itu kan agak nggak seperti waktu yang runtut gitu kan itu kadang-kadang misalkan karena kesibukan terus lupa bahkan bablas misalkan pikir sore bisa sampai maghrib tapi itu sampai isya baru ingat apakah dia juga mendapatkan pahala yang seperti dia lakukan atau bagaimana? Kalau terkait dengan masalah ampa atau lupa, itu dikerjakan ketika ingat. <clears throat> dikerjakan ketika ingat. Meskipun waktunya terlewatkan, Ustaz. Apa ya? Meskipun waktunya terlewatkan, misalkan nah, jadi bagus baik uh, soalnya. Kalau teman-teman tak lupa, jawabannya dikerjakan ketika ingat. Dikir pagi, eh, dikir sore, itu kan. Ada yang berpendapat dikerjakan pada asal asal, dikir pada pada pada sholat, teruskan dengan dikir masa. Saya mengatakan maghrib. Yang mengatakan sore. Lupa tadi lagi dikir e, eh, pada sholat ada yang datang yang pun ngobrol lupa dikir sorenya ingat ketika maghrib langsung kerjakan maghrib ingat isya langsung kerjakan isya bagaimana kalau peluputan apa namanya eh, waktunya lali besok baru ingat ya wis gargar udah, udah lampau ya, Yang ini kalau dengan kebiasaan demikian hari-harinya siapa paling berangkat ada ulur yang membuat dia tidak mengerjakan dipahami ya di nisyan ada ada ada hukum tersendiri di rinciannya yang kedua Ustaz misalnya kita infak bantu saudara eh, yang lebih membutuhkan atau misalkan menjamkan barang memang dia membutuhkan tapi niatannya supaya Allah membalas perbuatan kita dengan baik atau memudahkan urusan kita atau ya seperti itulah. Itu apakah sudah disebut ikhlas atau kurang Ustaz ikhlasnya? Tergantung. Tergantung apakah amal itu memang memiliki pahala dimaksud. Kalau iya, itu termasuk mengerjakan amal itu mengharapkan pahalanya. Itu keikhlasan. Bayangkan maksudnya. Hah? Tahu yang maksud? Kan ada amal soleh disebutkan ini pahalanya, ini pahalanya, ini pahalanya kan gitu ya. Yang namanya pahala kan kadang pahala-pahala yang mengandung unsur duniawi. Rezekinya berkah, usulnya muda, pahala di kiamah gitu. Dia mengerjakan amal itu mengharapkan pahala-pahala tadi. Dibahami ya? Hukumnya apa? itu keikhlasan. Itulah yang keikhlasan antum beramal belajar ajr indallah mengharapkan pahalanya dari tilawah Allah semata. Cuma ingat, jangan nyari yang dunia itu kabean semuanya. Mana ya? Contoh sedekah. Sedekah. Apa tanda dia pahala sedekah? Allah akan ganti hartanya. Yang kedua dilipat gandakan, nah, gitu ya. Nanti itu diantara contohnya. Ah, Atau mau pengen e, uh, suhu menjadi maisha dan gimana supaya lokasi ke, keberkahan perkara rezeki yang lapang gitu. Uh, jadi mudah usulnya. Atau suhu kerja sambil sedekah. Suhu sambil sedekah. Dapat pahalanya. Kita misalnya ya. Nah, itu kadang hal yang sepele kita gak, nggak sadar. Sebagai sebab dia barokah rezeki. Dan banyak contoh di lapangan. Ini orang kok lari sih, ya patah, dosa segotok lho segotok cek lari sih. Bu, saya berapa bu dalam sebulan? Alhamdulillah Pak tembus 20 juta bersih. Terus gue jual nasi. Kan tanya, ini apa ini anunya nih? Uh, rahasianya nih. Jawabnya min Allah, rezeki min Allah jalla wa kan gitu. Yang punya ilmu yang punya iman. Terima kasih. Ibu mengerjakan apa biasanya? Enggak ada mas. Enggak, ibu biasanya apanya apa kebiasaan? Enggak ada. Oh, ibu sih biasa saja, enggak ada yang istimewa. Cuman ya, ibu menjaga silaturahmi dengan hal-hal ibu. Nah, main sana, main sana, ada waktu sesibuknya jual nasi, mesti ada silaturahminya. Nah ini kata sebabnya ya Pak. Silaturahmi, sebab barokahnya rezeki. Ada lagi yang lainnya, kata bayi iba Nah, dia masih bungkus apa gitu, gitu, gitu apa namanya? Jadi ini ini setelah sekian harga sekian. Tambahi tempe nih, tambahi tahu nih, tambahi sambelnya, tambahi sedikit nasinya, bungkus. Ikhwan saya mengejar kita. Ini kan kadang hal yang kecil ya. Ini sebab dia berinfakti. Contoh yang lain, orang apa namanya beli ya gitu kadang ya, ah, bu, pengangkutan gitu, ya tahunnya kurang, uangnya kurang. Harganya berapa nih? Dua belas ribu, bawa dua ribu. Apa kenapa? Kenapa? Pun, pun, gimana bahasanya? Pun, pun apa? Hah? Pun cekap, ya. Pun betul betul apa? Tidak ada masalah, pokok-pokok, tidak apa-apa, apa Dia dibayar dua ribu, dua ribunya diikhlaskan. Contoh kan? Ada banyak hal yang semacam itu itu kan infak, sedekah gitu. Dan kan untuk Nah, yang penting ada apa namanya eh, amal tadi punya pahala tersebut. Dia dikatakan eh desa ihtisabul kita Allah. Itu pentingnya sebelum beramal ilmu dulu. Supaya kamu tahu ini amalnya apa, gimana caranya, pahalanya apa. Supaya kamu ketika beramal menghadirkan semua tadi itu beramal lillahi taala sunnah dengan niatan ini ini ini ini ini ini ini ngono ya. Jadi semangat beramal ya. Wah, ke pahala Niatnya kalau untuk dunia itu kelihatan. kelihatan di kalau itu kelihatan. Lillahi taala atau kali dunia. Makanya orang yang lihatnya yang keras nggak hanya ini, ini disertakan dengan semua pahala yang ada. Cukup sudah nanti. Takbatilahuna Subhanallah bihamdika Asyadu an la ilaha Thank you. <coughs>